يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والسبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذير للبشر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر وما جعلنا ashaban nar dan kami tidak menjadikan penjaga-penjaga neraka illa malaikatan kecuali mereka adalah para malaikat wa ma ja'alna dan kami tidak menjadikan iddatahum illa fitnah jumlah para malaikat itu sebagai ujian, sebagai fitnah. Lilladina kafaru bagi orang-orang kafir. <coughs> Untuk apa? Liyastaiqinal ladina utul kitab agar orang-orang ahlul kitab mereka semakin yakin akan kebenaran Alkitab. Wa yazdadal ladzina amanu imana. Dan agar orang-orang yang sudah beriman semakin mantap imannya. Wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun. Dan agar tidak ada keraguan sama sekali terhadap kebenaran kandungan Alkitab dan Al-Quran orang-orang ahli kitab dan orang-orang yang beriman waliyakul ladina fi maradun dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit mereka berkata wal kafirun termasuk juga orang kafir madza aradallah bihada masalah apa yang dimaksud Allah dengan perumpamaan ini. Kada dikayudilullahu mayyasha. Demikianlah Allah menyesatkan <coughs> siapa yang Allah kehendaki. Wajah di dan memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa Dan tidak ada yang tahu tentara Allah kecuali Dia. Wa ma illa dzikra lil bashar dan ini hanyalah peringatan bagi manusia. Bapak Ibu rahimakumullah, ini surah Al-Mudaththir ayat 21. Ayat 31. Ayat 31. apa yang kita ambil dari pelajaran ini adalah yang pertama bahwa pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penjaga neraka. Jumlahnya 19. Ini inti daripada ayat ini tentang masalah angka. Jadi angka 19. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa jumlah para malaikat yang akan menjaga neraka nanti jumlahnya 19. Jadi persoalannya di sini adalah dalam masalah angka. Dan kita akan berbicara tentang masalah sekitar angka ini dan Allah Subhanahu wa taala memfokus dalam ayat tersebut tentang masalah angka, penyebutan angka. Kenapa Allah menyebutkan angka malaikat yang menjaga neraka 19? Kenapa Allah tidak menyebutkan 20? Kenapa Allah tidak menyebutkan 100 dan sebagainya? Kenapa Allah tidak menyebutkan banyak? Kenapa kok menyebut angka secara khusus di sini? Di sini ada maksud-maksud tertentu yang Allah inginkan. Ada tujuannya mengenai persepsi atau membangun persepsi. Ada juga tujuannya membalik membalik fakta yang selama ini mereka yakini ternyata adalah uh, harus dikoreksi tentang agama ini, tentang kerasulan Rasulullah SAW, sehingga mereka tidak lagi menuduh bahwa Rasulullah SAW mengada-ngada dan seterusnya. Barakumullah. Coba perhatikan ayat sebelumnya yaitu Allah firman alaiha tis'ata asyar. Alaiha tis'ata asyar. Penjaga neraka jumlahnya 19 malaikat. <clears throat> Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa yang menjaga neraka adalah makhluk yang bernama malaikat. Artinya tergolong malaikat. Secara khusus adalah malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat yang tidak pernah tersenyum. Sejak Allah menciptakannya, dia tidak pernah tersenyum. Sampai ketika Rasulullah bertemu pada saat Isra Mi'raj, Rasulullah SAW sempat juga diperlihatkan oleh Allah tentang kondisi neraka. Allah memperlihatkan juga para rasul tentang kondisi surga. Dan ketika disambut oleh mereka Ridwan di surga, Masya Allah mereka Ridwan luar biasa senyumnya dan Masya Allah cerahnya membuat penghuni surga semakin senang. Tapi ketika Rasulullah SAW mengunjungi neraka, disambut oleh malaikat Malik yang tidak bisa senyum tidak bisa senyum sejak Allah menciptakannya belum pernah senyum sama sekali. Kenapa? Karena memang yang akan disambut adalah manusia-manusia yang durhaka. Manusia-manusia yang berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia yang tidak tahu diri. Hidup di muka bumi padahal bumi ini milik Allah menikmati ciptaan Allah makan dan minum dari apa yang Allah ciptakan tapi perbuatannya memusuhi Allah memusuhi hamba-hamba Allah maka tentu orang seperti ini tidak pantas diberi senyum maka malaikat Malik adalah malaikat yang secara khusus tidak akan pernah menyambut para penghuni neraka dengan senyum dan nanti Malaikat Malik ini salah satu sifatnya dia tidak akan banyak memberikan pelayanan terhadap ahli neraka. Jadi diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa nanti penghuni neraka pekerjaannya itu hanya memanggil nama malaikat Malik. Ya Malik, ya Malik, ya Malik. Disebutkan bahwa mereka tidak dijawab oleh malaikat Malik illa ba'da alfi kecuali setelah seribu tahun baru akan dijawab itu pun dimarahi bukan dibantu mereka minta tolong khafif anna yauma min adab tolong istirahatkan kami dari adab sehari aja kalau bahasa kita cuti tolong cutikan Sehari aja cuti, masa anggap terus setiap hari nggak ada nggak ada cuti sama sekali. Di malaikat Malik hanya menjawab, Alam ya'tukum rusulun min qablikum yatluna alaikum ayat rabbikum wa yunzirunakum liqa yaumikum hadza kamu itu selama ini kemana kata malaikat Malik kamu itu waktu dunia memang nggak pernah haji Nggak pernah dengar tentang neraka. Nggak pernah tahu apa itu neraka. Kerjamu dunia itu ngapain? Kenapa kamu nggak pernah belajar tentang neraka? Masa kamu nggak pernah dapat peringatan tentang neraka? Kenapa kau pilih neraka? Nah itu langsung seketika setelah itu tiba-tiba terdengar suara faduku falan nazidakum illa azaba. Rasakan itu. Dan tidak ada keringanan kecuali semakin bertambah pedih siksaanmu. Inilah yang dikatakan oleh ulama tafsir dalam surah An-Naba ini. Dikatakan bahwa inilah ayat yang paling dahsyat. Ketika di saat mereka membutuhkan pertolongan untuk dibantu malah ditambah pedih siksaan mereka. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita ingat ayat ini kita tidak akan pernah main main dalam hidup. Kalau kita ingat ayat ini, kita akan bersungguh-sungguh beramal soleh. Kita tidak akan pernah menyanyikan waktu kita. Karena kita akan tahu bahwa ternyata waktu kita sangat sedikit. Kalau sampai porsi waktu kita ini habis untuk sesuatu yang sia-sia, kita akan menyesal nanti di hari kiamat. Kalau kita seringkali mengejar omset ya dalam dunia usaha kita, mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya. Kita harus bersaing juga mengejar pahala sebanyak-banyaknya jangan sampai usaha atau upaya untuk pahala ini semakin dikecilkan porsinya. Kalau kita merasa rugi ketika ternyata keuntungan kita berkurang, kita juga harus merasa rugi ketika pahala kita berkurang. Jangan sampai kalau urusan dunia merasa rugi, kalau urusan pahala tidak merasa rugi. Kita harus merasa sedih ketika hari ini tidak membaca Quran. Kita harus merasa sedih ketika hari ini tidak beramal soleh. Kita harus menangis ketika malam ini tidak sholat tahajud. Jangan sampai merasa nyaman, leha-leha, nyantai. Tahu-tahu sampai di akhirat kita tidak punya amal, tidak punya pahala. Nah ini dia. Sungguh tidak ada penyesalan datang di awal-awal. Seringkali penyesalan datang di akhir-akhir. Nah oleh karena itu, mengapa kita disyariatkannya untuk selalu hadir ke pengajian dan sebagainya? Supaya ada yang ngingetin kita. Ini di antara salah satu fungsi mengapa kita harus ngaji. Supaya ada yang ngingetin kita kalau kita tidak pernah ngaji, orang lain juga mau negur gak enak. Ustadz gak enak negurnya. Dianggap intervensi. Tapi kalau kita hadir ke pengajian, kita ada yang ngingetin. Nah karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menekankan tentang pentingnya hadir ke majlis ilmu dan sampai-sampai ya pahala mencari ilmu itu dibesarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa supaya orang-orang berlomba-lomba untuk hadir majlis ilmu. Karena apa? Karena dari majlis ilmu terbangun persepsi. Nah, kita sekarang akan belajar tentang bagaimana membangun persepsi tentang neraka dan penjaganya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan penjaga malaikat dari kalangan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan penjaga neraka adalah dari kalangan malaikat. Ini secara khusus. Kenapa? Karena malaikat adalah makhluk yang gagah, yang kuat. Bapak Ibu dan Allah. Rasulullah SAW pernah melihat langsung Rasulullah SAW pernah melihat langsung wajah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril adalah malaikat yang menjadi pilihan Allah sebagai panglima malaikat. Disebut dalam Al-Quran Ar-Ruh. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan kata Ar-Ruh bersandingan dengan kata malaikat dalam Al-Quran, itu maksudnya malaikat Jibril. Seperti tanazzalul malaikatu war roh fiha biidni rabbihim min kulli amr. Jadi di sini maksudnya mereka Jibril. Jadi bersampingan berdampingan dengan malaikat adalah ar-ruh. Itu maksudnya mereka Jibril. Dan mereka Jibril tidak turun ke bumi kecuali dalam kondisi-kondisi penting. Seperti pada malam Qadar. Pada malam Qadar ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat turun untuk menyaksikan hamba-hamba Allah yang bertobat di muka bumi maka karena ini malam penting malam yang agung maka mereka Jibril ikut terlibat turun ke, ke bumi dan malaikat Jibril subhanallah ketika Rasulullah melihat langsung wajah aslinya Rasulullah menceritakan bahwa lahu sittu mi'anti jenah mempunyai 600 sayap. Satel ufuk dan ketika dibuka sayapnya semua langit timur dan barat tertutup. Subhanallah. Luar biasa besarnya malaikat Jibril. Ketika Allah Subhanahu wa taala murka kepada sekelompok penduduk bumi Contohnya kepada kaum Lut. Karena kaum Lut ini adalah kaum yang paling parah kerusakannya. Belum pernah ada kaum yang kerusakannya itu separah kaum Lut. Benar, ada kaum-kaum yang musyrik dan sebagainya. Tapi kaum Lut ini bukan hanya musyrik. Mereka ini perilakunya melebihi binatang. Sebab di kalangan mereka sudah sampai ke tingkat bahwa dari saking banyaknya wanita telanjang. Sampai-sampai ketika itu mereka tidak tertarik kepada lain jenis, tapi sudah berubah kepada semua jenis. Ini kaum Lut. Yang ini adalah perbuatan yang belum pernah diperbuat oleh binatang. Gak ada binatang seperti itu. Maka Allah saking murkanya kepada mereka, Allah turun ke mereka Jibril untuk mengadab untuk mengadab mereka. Bapak Bagaimana Allah mengadab? Allah perintahkan mereka Jibril untuk mengangkat langsung negeri mereka ke langit, ke atas. Diciduk oleh mereka Jibril dengan sayapnya satu kampung, satu negeri dan diangkat ke langit. Dari saking tingginya mengangkatnya sampai suara anjing yang terdapat di negeri itu terdengar oleh malaikat dan di langit. Setelah itu baru dibalik dan yang di atas di bawah, di bawah di atas. Inilah Allah bagaimana dahsyatnya malaikat. Disebutkan dalam Al-Quran, alaiha malaikatun ghilab shidad la yasun Allah ma wa yaf'aluna ma Malaikat itu kuat, gagah. Dan istilahnya kalau kalau bahasa ini penjagaan neraka ini sadis. Jadi tidak ada istilah uh, kompromi, enggak ada. Hiladun, hiladun. Dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallahu ma Kata Allah, siksa, siksa. Nah, ini gambaran bagaimana mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa mereka. Contoh bahwa malaikat ini patuh kepada Allah dan tidak ada kompromi. Suatu hari Rasulullah SAW pernah menceritakan dalam sebuah hadis bahwa nanti di hari kiamat akan ada tiga orang atau tiga golongan yang akan dibangkitkan pertama kali oleh Allah Subhanahu Wataala. Secara dohir ketiga golongan ini patuh kepada Allah secara dohir, Yang pertama ahli sedekah. Allah kasih harta yang banyak dan masya Allah luar biasa, sedekahnya luar biasa. Sampai semua orang bilang ini paling dermawannya manusia. Jadi semua orang mengasih rekomendasi bahwa kalau ditanya siapakah si fulan, semua mengatakan siapa yang paling dermawan? Jawabannya si fulan. Ini paling dermawan. Yang kedua, seorang ahli mengajar Al-Qur'an. Dan setiap hari pekerjaannya tidak putus dari mengajar Al-Qur'an Sampai kalau ditanya, siapakah seorang kori, Semua menjawab, si fulan. Saking hebatnya dia mengajar Rasulullah. Yang ketiga, seorang ahli perang. Ya, yang kedua ini dikasih oleh Allah suara yang enak. Yang kedua, suara yang enak, suara yang lembut sehingga membuat kalau seseorang mendengarkan bacaannya menjadi terlena. Kalau yang ketiga ini Allah kasih keberanian, Allah kasih kekuatan fisik, dia pemberani. Dan dia tidak pernah di mana ada perang kecuali dia ikut. Perang membela Allah, dia ikut. Sampai dia terburuk di medan tempur. Perhatikan. Secara zahir, tiga-tiganya ini adalah orang baik, orang soleh. Ketika Allah bangkitkan dari kiamat, Allah tanya yang pertama, Mada faal tabi malik Apa yang kau perbuat dengan harta yang aku berikan kepadamu Dia mengatakan Ya Allah amfaktu fisabilika Ya Allah Aku infakkan jalanmu Ya Allah Aku infakkan jalanmu Ya Allah Semua aku berikan untuk orang-orang yang membutuhkannya Ya Allah Karenamu Ya Allah Langsung Allah membantah Kata betah Bohong Faal tadalika liyuqal annaka sakhi Tujuan kamu bukan untuk aku Kamu melakukan itu Kamu ingin dibilang dermawan Wakat gila dan semua orang telah mengatakan kamu dermawan Dan hanya itu yang kamu inginkan Langsung Allah perintahkan malaikat al kifinor. Perhatikan di sini Tidak ada kompromi Langsung perintahkan malaikat al kifinor. Set orang ini neraka Maka sekalipun salah dohir Ini orang baik Orang ini Tapi kalau salah niat sedikit Sudah Jawabannya neraka Tidak ada basa-basi Kedua, Allah menanyakan Mada fa'alta Bi jamali sawjika Wal Qur'an Apa yang perbuat dengan keindahan suaramu Dalam bacaan Qur'an Apa yang perbuat dengan itu semua Ya Allah, alam alamtul Qur'an Aku mengajarkan Al-Quran karenamu ya Allah Allah menjawab kadabta Bohong kamu Fa'alta dhalika liyukal Anna khal Cita-citamu bukan untuk pahala dari aku kamu hanya ingin dibilang seorang qari. wakat kira dan semua orang sudah mengatakan kamu qari dan sudah kamu mencapai cita-citamu. Hanya itu yang kau inginkan. Kamu jadi ingin dari aku. Langsung panggil malaikat, alki final, lemparkan neraka. Langsung malaikat langsung menyeret raka neraka dan dilemparkan neraka. Yang ketiga, Allah menanyakan kepada yang ahli perang ini, "Mada fa'alta bi syaja'atika wa quwwati Apa yang kau buat dengan keberanian kamu ya aku berikan kepada kamu keberanian dan kekuatan fisik apa berbuat dengan itu ya Allah qatatu fi ya Allah hatta tirt aku berperang membela agamamu ya Allah karena karenamu ya Allah sampai aku terbunuh dia tunjukkan bekas darah yang muncrat di tubuhnya karena seorang mati syahid dia masih ada bukti-buktinya maka seorang mati dalam medan tempur masih ada bukti-buktinya tunjukkan ya, aku aku mati dalam perangan ini buktinya aku berjuang di sini Allah jawab kalau bohong kamu melakukan itu fa'at dari kali yukol anak kasuja. tujuan kamu itu hanya ingin dibilang pemberani ingin dibilang pahlawan ingin dimakamkan di makam pahlawan hanya itu kan kamu ingin kamu tidak ingin pahala dari aku Wakat kila dan sudah tercapai apa yang kau inginkan. kemudian al kifinar maka lemparlah ke neraka. Perhatikan berkumpul. Malaikat yang Allah perintahkan ini sekalipun melihat seseorang secara dohir dia orang patuh, tapi ketika ternyata kata Allah perintah masuk neraka langsung dilempar. Nah, ini makna bahwa alaiha malaikatun gilad shidad la yasuna Allah wa yaf'aluna ma Malaikat ini keras dan tidak ada kompromi dalam memberikan tindakan telah memberikan balasan Allah Subhanahu Nah itulah uh, gambaran yang atau makna dari ayat yang ya Allah firmankan wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikat kemudian tentang angka belas, apa rahasia mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa jumlah malaikat yang menjaga neraka 19 begitu orang-orang kafir Mekah laptopnya laptopnya bermasalah lempar laptop ganti laptop ya Ya. tapi insya Allah uh, eh, mohon diperhatikan ya uh, bisa insya Allah bisa menangkap maknanya Mengapa uh, angka 19 ini disebut oleh Allah SWT? Ternyata kata Allah ada maksudnya. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah. Ini angka ini ujian. <clears throat> baik bagi orang kafir, baik bagi orang ahlul kitab maupun bagi orang mukmin. Masing-masing dikenal dengan angka ini. Pertama, bagi ahli kitab. Bagi ahli kitab kata Allah, karena informasi tentang angka atau jumlah malaikat penjaga neraka 19 malaikat ini sudah terdaftar dalam kitab suci mereka. Maka ketika mereka menemukan Al-Quran menyebutkan angka yang sama, persis sama seperti dalam kitab suci mereka. Bahwa penjaga neraka jumlah 19 malaikat, mereka akan semakin yakin bahwa Al-Quran ini dari Allah. Dan mereka akan yakin bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa? Karena tidak mungkin Muhammad mendatangkan angka ini. Kalau dia tidak dapat informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Muhammad tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah baca buku-buku itu. Dia umi, tidak bisa baca. Maka dapat dari mana ini? Kalau tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna ayat al ladina utul kitab. Liyastayqin agar semakin yakin. Siapakah semakin yakin? Ut alladzina utul kitab. Orang-orang ahli kitab. Di sini Bapak Ibu rahimakumullah kita baru paham kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menggunakan istilah ahli kitab. Padahal mereka juga kafir sama. Jadi kalau kita teliti dalam Al-Qur'an, orang-orang kafir itu identik dengan tiga macam. Dan masing-masing macam ini ada istilahnya. Yang pertama ada orang kafir ahlul kitab. Dia dulu pernah menerima Alkitab seperti Yahudi Nasrani. Mereka sudah punya informasi wahyu, tetapi mereka karena tidak beriman kepada Rasulullah SAW, maka mereka menjadi kafir. Gitu. Yang kedua, kafir munafik. Jadi orang munafik itu kafir. Jadi bukan istilah-istilah munafik yang kita sering sebutkan, bukan. Munafik itu dalam Al-Quran itu munafik kafir. Dia itu kafir tapi pura-pura menampakkan diri seperti orang Islam. Ini ceritakan lagu dalam pembukaan surah Al-Baqarah. Makanya dikatakan innal munafiqina fid darqil asfal minan nar. Karena dia yang paling berbahaya dia kafir tapi menampakkan diri orang Islam. Ini yang sangat sulit untuk dibedakan. Maka ini paling berbahaya. Maka di sini kata Allah, siksaannya nanti dia paling bawah di neraka. Yang ketiga, kafir musyrik. Kafir musyrik adalah kafir yang dia tidak pernah menerima Alkitab. Seperti kaum Hindu, kaum Buddha, Konghucu dan sebagainya. Ini mereka eh, tidak mendapatkan Alkitab sama sekali. Tidak ada wahyu. Maka mereka sebut musyrik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan angka ini untuk semua. Angka 19 ini untuk semua itu. Jadi kalau penduduk Mekah musyrik, kafir musyrik. Ahlul kitab orang Yahudi kafir ahlul kitab. Nah, yang ketiga golongannya adalah orang-orang beriman. Makanya di sini disebutkan oleh Allah nih liyastaiqinal ladzina utul kitab agar orang-orang yang menerima Alkitab itu alkitab anu kitab mereka semakin yakin. Nah di sini kita baru paham kenapa kok tidak pada orang sudi anggap umum banyak kafir. Karena Allah punya punya maksud penjelasan dalam Al-Quran bahwa nanti ada penjelasan penting berkaitan dengan Alkitab. Jadi contohnya misalnya ah, akan dijelaskan oleh Allah hukum makan makan lalu hitam. ada al ada. Kalau semuanya kafir, musyrik, kita nggak ada kebahagiaan nanti. Bagaimana penjelasan itu? Di sini rahasia istilah-istilah itu masih ada sampai sekarang dalam Al-Quran. Supaya kita paham klasifikasi ini. Benar mereka kafir. Tapi ada hal penting yang dijelaskan. Salah kalau orang mengatakan bahwa mereka juga benar. Langsung nanti mereka masuk surga juga. Nah ini nggak benar. Karena Allah sudah menjelaskan dalam surah Al-Bayyinah. Dalam surah Al-Bayyinah, "Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Jadi paham yang di sekarang yang sekarang disebarkan oleh kaum liberal mengatakan bahwa semua agama sama, kemudian nanti mereka juga sama masuk surga. Nah, itu jelas tidak benar, tidak bisa diterima. apapun dalilnya itu tetap salah karena uh, tidak ada uh, pembenaran terhadap mereka. Allah sudah menjadi masuk neraka bagi mereka karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini, ini yang dimaksud dengan eh, istilah-istilah ini. Kemudian apa maksud dari angka 19 ini bagi orang-orang beriman? Kata Allah, amanu imana." Agar orang-orang yang sudah beriman imannya semakin yakin. Imannya semakin kokoh. Yazdadul ladina amanu iman. Nah, Allah berdasarkan ini para ulama sepakat bahwa al imanu yazidu wa yangkus. Iman itu bisa jadi bertambah, bisa jadi berkurang. Bisa jadi naik, bisa jadi turun. Contoh misalnya, kalau kita sekarang duduk di majelis ilmu ya, asalkan tidak tidur, ya. kalau tidur juga Jadi kita masih ilmu mendengarkan baik-baik. Insya Allah bertambah imannya ya. Betul imannya. Jadi kita untuk menambah iman kita uh, dengan cara uh, menambah ilmu dan sebagainya. Jadi iman tuh seperti dolar. Ya. Nah, orang naik, orang turun. Tapi kalau turun terus itu bahaya, krisis. Jadi, bikin stabil. Jadi, nah, ya. Kalau stabil memang agak sulit juga. Jadi kita tuh manusia, kadang naik, kadang turun. Kalau pas Ramadan naik, setelah Ramadan turun lagi, nanti terus naik lagi, pas haji naik lagi, pas umroh naik lagi. Begitu. Memang kita begitu. Jadi dulu para sahabat juga demikian. Jadi ketika Rasulullah, Rasulullah SAW menyampaikan pengajian di Masjid Nabawi, para sahabat datang ke Rasulullah, Rasulullah, kami ketika mendengar pengajian darimu, Rasulullah, iman kami bertambah. Tapi ketika kami pulang bersama anak kami, bersama usaha kami, bisnis kami, udah kami lupa lagi Rasulullah. Kata Rasulullah, sa'atun fasa'ah. Memang begitu. Jadi sekali waktu demikian, sekali waktu naik dan seterusnya. Kalau kamu lantas kemudian linir, langsung stabil terus, itu malaikat. Kalau masih namanya manusia, ya begitu turun naik. Tapi jangan sampai turun terus. Nah itu sudah tanda-tanda bahaya. Nah ini juga pentingnya lingkungan. Lingkungan penting. Jadi kalau kita katakanlah nih, ya, kita duduk di kantor, mungkin kalau saya dulu di kantor pengennya itu ya mungkin berbuat sesuatu yang sia-sia atau apalah gitu ya kalau nggak ada pekerjaan mungkin ya buka ini buka itu dan sebagainya tapi kalau ke masjid kita ke masjid kita bisa baca Quran nah berarti kalau ingin baca Quran cari lingkungan yang pas kalau di kantor nggak bisa baca Quran segera ke masjid baca Quran di rumah katakanlah di rumah pengennya nonton sebagainya udah kalau begitu lebih bagus segera keluar duduk di masjid baca Quran. Jadi suasana itu penting supaya kita lebih lebih terarah dan lebih terkondisikan. Sahabat juga penting. Sahabat. Jadi banyak orang kalau dia sendirian, nggak punya kawan, nggak ada negur, akhirnya dia lalai, kemudian dia jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang sia-sia atau naudzubillah mendelik dosa. Tapi kalau punya kawan, dia sedikit-sedikit tegur, sedikit-sedikit di SMS gitu ya apalagi sepakat dia pakai apa yuk kita saling saling miskol insya Allah itu ada dalilnya pak famaya mal miskol atau roti saling miskol miskol tahajud miskol sholat insya Allah itu bagian dari ibadah kita nah. ini makna wa dan ladina amanu iman Kemudian tujuan yang ketiga, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan angka 19 kata Allah wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun. Nah ini tujuan dua-duanya. Ya, tujuan menyebutkan angka jumlah malaikat 19 itu adalah tujuan dua-duanya yaitu baik bagi ahlul kitab maupun bagi orang mukmin supaya tidak ada sedikit pun keraguan. Ini penting, Alhamdulillah. Menghilangkan keraguan ini adalah iman. Maka untuk menghapus keraguan kita harus punya data yang akurat. Data yang konkret. Makanya, Alhamdulillah, supaya kita semakin yakin sempatkan Bapak Ibu ya nanti buka website dakwatuna.com itu website yang saya kelola nah di sana ada ada semacam tool itu kaifah itu bagaimana aku dapat hidayah Allah di sana nanti Bapak Ibu akan dapat banyak kisah-kisah orang masuk Islam. Nah, itu akan membuat kita semakin yakin. Persepsi itu penting. Jadi ini juga angka jumlah malaikat ini oleh Allah disebutkan untuk membawa persepsi baru. Sehingga tidak ada keraguan lagi dalam diri kita tentang kebenaran Islam. Jadi kalau kita membaca kisah-kisah orang masuk Islam, kita akan tersentuh. Saya kemarin sepekan lalu saya eh, sekitar dua pekan lalu saya dari Australia saya keliling di sana saya ketemu dengan salah seorang mualaf salah seorang mualaf dia baru masuk Islam nah dia berfikir kalau aku masuk Islam apa yang harus aku perbuat untuk Allah baru masuk Islam baru masuk Islam dia langsung mengatakan apa tugasku untuk Allah kalau aku kerja di perusahaan pikiran pertama kali saya apa tugasku untuk perusahaan maka I have to do best kata dia. Aku berbuat yang terbaik untuk Allah. Ketika aku jadi seorang muslim. Masya Allah, Allah Ketika dia mendengar bahwa orang Islam di di sana di Tempe, Sydney itu mau beli mau beli gereja untuk jadi masjid. Dia yang pertama kali masukkan uang sekitar 5.000 dolar, 5.000 dolar. Masya Allah tidak pikir-pikir ini aku bantu Allah ya ini baru masuk Islam langsung paham tugasnya kepada Allah tahu apa yang dikerjakan untuk Allah apa jadi masing-masing kita nih Pak buat hukum Allah jadi bukan hanya menikmati Islam tapi bagaimana kita berjuang untuk Allah ini penting jangan hanya menikmati gaji dari perusahaan tapi bagaimana berjuang untuk perusahaan itu yang paling penting jadi kita harus begitu pemahamannya dalam kita beriman kepada Allah yang hanya menikmati Islam, Islam yang dinikmati, sholat yang dinikmati, tapi nggak pernah berjuang untuk Islam. Nah, ini kita harus percaya, harus paham seperti itu. Para sahabat itu pahamnya begitu. Mereka bukan hanya menikmati Islam, hanya baca Quran, hanya sholat sendirian, selesai. Kalau para sahabat pahamnya seperti itu, kita hari ini tidak akan beriman. Para sahabat sudah meninggal dunia dan sudah selesai, sudah habis. Kalau mereka hanya menikmati Islam. Tapi perjuangannya bagaimana? Apa yang harus aku perjuangkan untuk Islam? Apa? ini persepsi yang kita bangun. Maka dengan dengan membaca kisah-kisah mereka, kita akan tersentuh, makin yakin kita. Oh ternyata ini benar. Nah itulah yang harus kita pikirkan. Dan ini tujuan pokok daripada cerita ini untuk membangun persepsi. Karena persepsi ini menentukan sikap. Kalau seseorang salah persepsi, maka dia akan salah bersikap. Ya, contoh misalnya, ada seorang di, install dirinya itu bahwa Islam itu hanya sholat. Karena Islam itu hanya sholat, Akhirnya apa? Pas itu dia tuh tentang sholat, sholat, sholat. Akhirnya sibuk dengan detil-detil sholat. Nggak berhenti-berhenti. Akhirnya apa? Sampai dia memaksa orang lain harus sama style sholatnya. Padahal di dalamnya banyak masalah-masalah yang sifatnya fikir dan khilafiyah. terus, oh, dipaksa yang, yang tidak sama harus salah dan sebagainya. Akhirnya timbul perpecahan gara-gara itu. Karena settingan persepsinya sangat sempit. Jadi akhirnya masalah kecil jadi besar, masalah khilafiyah jadi besar. Gitu. Sama dengan ya seorang yang yang hatinya sempit. Maka orang yang berhati sempit dia akan masalah kecil menjadi besar. Tapi coba kalau seorang berhati besar, maka masalah besar menjadi kecil. Contoh misalnya seekor gajah. Semua orang sepakat gajah ini besar. Tapi kalau gajah ini dibawa ke lapangan yang luas, jadi kecil gajah itu. Tapi coba, coba, semua kita tahu tikus itu kecil. Tapi coba kalau tikus itu masuk ke kamar kita, yang sempit, kita heboh tikus kecil masuk kamar kita heboh wah ada tikus ada tikus wah. padahal dia kecil jadi itu dia sekarang tuh banyak orang Islam men-setting dirinya hanya seakan-akan Islam itu hanya sholat selesai padahal Islam itu sebuah peradaban yang besar Islam itu juga mengurus usaha mengurus pasar mengurus bisnis ekonomi budaya negara itu terus Nabi itu dulu bukan hanya tampil seorang ahli sholat tapi juga ahli dia pemimpin negara pemimpin militer Nabi Nah itu contohnya, kita harus paham Islam seperti itu. Jangan sampai Islam itu hanya persepsinya hanya sekarang ritual dan sebagainya. Hmm. Nah, kalau kita pahamnya itu, kita akan menjadi sempit dalam berpikir. Nah, akhirnya apa? Kita sering menyalahkan, gontok-gontokan, bikin kelompok baru dan sebagainya selesai. Akhirnya apa? Orang kafir enak membantai orang Islam. Di Palestina dibunuh-bunuhin, kita hanya nonton. Kenapa? Kita masih sibuk belum selesai masalah kurut. Masalah ini belum selesai, Gak pernah selesai, dibaca lapan terus gak berhenti berhenti punya kita bikin radio tengkar saling tengkar radionya <laughs> nggak pernah selesai kapan kita membangun umat yang bersatu ini masalah yang membangun dalam kita menjadi umat yang yang beribawa dulu para sahabat jumlah mereka sedikit yang hijrah itu hanya satu orang digabung dengan ansor itu ketika perang badar jumlahnya 313 orang tapi karena mereka bersatu orang kafir Mekah gentar dalam perang badar dikalahkan Perang Uhud dikalahkan. Terus perang-perangan terus dikalahkan. Padahal jumlah mereka sedikit. Terus mereka menaklukkan Khaybar. Yahudi di Khaybar juga kalah. Akhirnya apa? Mereka gentar. Karena gentar, Mekah diserahkan tanpa perangan. Itulah Fatu Mekah. Itu dia. Jadi karena persatuan kita berwibawa. <clears throat> Tapi kalau kita berpecah belah, kita akan terus dipermainkan oleh mereka. Kemarin saya juga merasa lucu dalam diri, diri saya kita ikut mungkin ratusan lebih satu seribu ya. kita berdemo saya juga ikut itu berdemo nah, saya saya kumpul sama ustadz ada apa ustadz saya berpikir ini kira-kira orang Yahudi takut nggak oleh wajah kita begini nih saya mikir ini kita demo begini mereka kira takut nggak oleh wajah kita atau kita ditawain yang kita semut yang nggak berdaya gitu nah, perhatikan jadi kita sering kali reaktif sementara kita tidak mau bersatu kita bersatu. Kalau umat Islam bersatu, sungguh tidak ada kekuatan di muka bumi yang bisa melawan umat Islam. Nah ini dia persoalan paling penting untuk kita pahami bahwa inilah persepsi. Inilah persepsi. Jadi Allah sebetulnya menyebut angka 19 itu <clears throat> untuk membangun persepsi. Nah, kemudian Allah setelah ini Allah ingin punya tujuan untuk orang kafir. Nama masalah. Untuk orang kafir, tujuan angka ini supaya orang kafir itu semakin bingung. Nah ini, jadi orang kafir itu semakin bingung biarkan. Mereka memang tidak beriman kok. Ini ya sudah, semakin bingung, semakin sesat. Nih, kadzalika yudillullahu mayyasha wa yahdi Demikianlah cara Allah memberikan pancingan ya sehingga orang yang tadi beriman semakin kokoh, orang yang ahlul kitab mereka mulai memperbaiki keyakinan yang salah, dan orang kafir semakin sesat. Sudah, dia tidak bisa uh, menilai dari karena mereka bingung. Itulah kemudian ketika Abu Jahal mendengar angka 19, langsung dia berkumpul, langsung mengatakan, eh penjaga neraka hanya 19 malaikat. Jumlah kita ratusan, kita keroyok nanti di, di, di neraka, kita kalahkan mereka. Nah itu dia pernyataan Abu Jahal. Nah. maka turunlah ayat ini. Wama hiya illa kata Allah ini adalah merupakan peringatan bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.